Cukuplah amalan ini dari sisi keutamaannya ketika yang menjalankannya, yang mengamalkannya, yang melakukannya adalah para anbiya wal mursalin. Secara khusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku. Jalan yang aku tempuh, yang aku jalani. Yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ini cukup sebagai bukti besarnya, agungnya amalan dakwah. Perkara yang sangat ma'ruf. Begitu pula ikhwanatina azakumullah perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan salafiyin ahli sunnati wal jamaah bahwasanya dakwah salafiyah adalah keterusan dari dakwah nabawiyah dakwah Islamiyah nabawiyah yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Dikarenakan dakwah salafiyah adalah dakwah para Sahabah radhiyallahu taala anhum. Dakwah para tabi'in, dakwahnya para atba'ut tabi'in diteruskan oleh para immatuddin, para ulama-ulama terkemuka dari masa ke masa hingga masa kini dan sampai yaumul Kiamah nanti. Sehingga dakwah salafiyah tidak dibikin oleh orang tertentu, tidak dicetuskan oleh pihak tertentu. Tapi dakwah Islamiyah, dakwah Nabawiyah, dakwah Salafiyah ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada para anbiya wal mursalin terutama Nabi kita Muhammad alaihi wassalam dan kepada para pengikutnya. Kalaupun kita menjelaskan siapa muassisnya, siapa yang mencetuskannya, kita mengatakan yang mencetuskannya adalah Nabi kita Muhammad alaihi wassalam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para da'i-da'inya adalah para salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dakwah salafiyah perkara yang sangat ma'ruf barakallahu fikum sebuah dakwah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan mengajak semua pihak untuk kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini ciri khas mereka. Terutama pada poin yang kedua, memahami Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ini perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur, yang sering disampaikan dalam sekian banyak muhawarah, muhawarah, daurah, daurah, ta'lim, ta'lim, oleh sekian banyak doa ila Allah barakallahu fikum. Dari sini khonabdina azakumullah. Maka semua keutamaan-keutamaan, sifat-sifat, ciri-ciri dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwahnya salafun salih itu ada pada dakwah salafiyah sepanjang masa. Para dai-dai yang terjun di dalam kancah dakwah. Kemudian dia mengatasnamakan atau menamakan dirinya dengan dakwah salafiyah, dia berkewajiban untuk memiliki sifat-sifat tadi, mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi wassalam dan salafun salih. Ikhwanu azakumullah. Dakwah salafiyah dibangun di atas usul wa qawaid Dibangun di atas prinsip-prinsip dasar-dasar kaidah-kaidah yang dari sana barakallahu fikum nampak keagungannya. Nampak kemuliaannya, nampak kebenarannya, nampak hikmahnya, nampak rahmatnya, nampak maslahatnya, nampak kemanfaatannya untuk semua pihak. Di antaranya di antara usul dakwah salafiyah selain yang disebutkan tadi Alkitab Sunnah, kemudian yang kedua memahaminya dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Prinsip dakwah salafiyah ialah al-wasatiyah. At-tawassut fil umuri kulliha memiliki sikap pertengahan, sikap yang adil dalam semua perkara, baik dalam perkara usul, usuluddin, prinsip-prinsip pokok-pokok agama, atau dalam perkara-perkara ahkam, atau dalam perkara-perkara muamalah. Prinsipnya adalah tawassut al-wasatiyah, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, tentang umat ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami menjadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata umat yang pertengahan dan antara umat-umat yang lain begitu pula barakallahu fikum dari kalangan ahli sunnati wal jamaah salafiyin wasatun bainal firaqi kulliha Pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih di bagian mukaddimah di juz yang pertama halaman 6 dan seterusnya menjelaskan tentang prinsip ini wasatiyah pada umat Islam beliau menyatakan qad khassallahu tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is mayyazahu Allah biha ala jami'il anbiya'i wal mursalin وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم wa ja'alahum wasatan adlan khiyara. Belum mengatakan sungguh Allah telah mengkhususkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan beberapa kekhususan yang membedakan beliau dengan seluruh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Allah menjadikan untuk beliau syariat dan manhaj. Syariah yang paling afdal. Manhaj yang jelas, yang nyata, yang paling sempurna. Sebagaimana Allah menjadikan umat Muhammad salatu wassalam kaum muslimin sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka ini menggenapi atau melengkapi 70 umat muslimin yang terbaik, muslimin yang paling mulia, dia paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan semua jenis-jenis umat-umat yang telah lalu. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada mereka dengan kitab sucinya, dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam menghadapi perselisihan yang ada pada mereka sebelumnya. Dan Allah jadikan umat ini sebagai umat umatan wasata umat pertengahan, umat yang adil dan khiyara, umat yang adil dan yang terbaik. Kemudian beliau rahimahullah taala menjelaskan poin-poinnya, menjelaskan pertengahan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya dalam sekian banyak bab dalam perkara dalam perkara asmaul sihat dalam perkara iman kepada para rasulnya, kitab sucinya, perintah, larangan, halal, haram, dan perkara-perkara yang lainnya. Umat Islam pertengahan antara al-Yahud dan Nasara. Allah mengatakan dalam firman-Nya menerangkan secara global tentang kondisi kaum muslimin. Di akhir Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya menyebutkan doanya kaum muslimin ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Yang dimurkai al-yahud, yang sesat Nasara. Siratal mustaqim, jalan yang lurus kaum muslimin. Wasatun bainahuma. Pertengahan antara al-Yahud wan Nasara. Dalam semua hal. Begitu pula terkait dengan ahlus sunnati wal jamaah. Salafiyin. Mereka juga wasatun pertengahan di antara semua sekte-sekte sesat yang ada yang mengaku sebagai muslim. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa Juz yang ketiga halaman 375 Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang ahlu sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan wa kadzalika fi sairi abwabis sunnah hum wasatun. Begitu pula dalam semua bab-bab sunnah, bab-bab prinsip-prinsip sunnah Hum wasatun. Ahlus sunnah itu pertengahan. Liannahum mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa matafaka alaihi sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ahlus sunnah punya sikap pertengahan dikarenakan mereka berpegang teguh dengan kitabullah dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam dan yang disepakati oleh generasi yang terbaik umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor dan dari kalangan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik Sambil umat. Wasatun bainal firak. Ayatnya disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus yang mustaqim fattabi'u maka ikutilah dia wa la subul dan kamu jangan mengikuti subul Jalan kecil yang banyak yang pendek-pendek sebelah kanannya, sebelah kirinya. Fatafarraqa bikum an sabilih sebab akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ditafsirkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya huwa sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia menceritakan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membuat garis membuat garis lurus yang panjang di depan kami. Khatan mustaqimah. Beliau mengatakan hada sabilullah. Yang lurus ini, yang panjang lurus ini jalannya Allah Azza wa Jalla. Thumma khata thumma khata khututan 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Beliau mengatakan hadhihi subul. Yang kanan kiri ini adalah subul mutafarriqatun yang tercerai-berai yang berpecah belah ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih pada tiap-tiap jalan yang kecil yang pendek ini tadi ada setan yang menyuruh umat manusia kembali kepadanya lalu beliau membacakan ayat tadi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. As-subul ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu taala al-bid'u wasyubhat. Bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Sehingga subul tadi sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah subul bid'ah, subul syahwa, syubhat. Jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat. Maka siratul mustaqim yang panjang yang lurus ini ya ikhwan. Jalannya Allah, jalannya Rasul salatu wassalam dan salafun salih. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlus syubuhat, jalannya para syayatinul ins. Al-firaqud sekte-sekte yang yang menyimpang yang sesat barakallahu fikum maka ahlu sunnah salafiyin salafun salih wasatun bainahuma pertengahan antara sekte kanan dan sekte kiri dan ini dalam semua bab yang ada barakallahu fikum saya dahulukan ini dikarenakan nanti para poin berikutnya akan kita rinci satu persatu prinsipnya harus nanti wal jamaah dan nanti akan kita lihat siapa yang sebelah kanannya, siapa pula yang sebelah kirinya. Karena tidak azakumullah di antara prinsip dakwah salafiyah. Di antara prinsip dakwah salafiyah yang menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, keindahannya, hikmahnya ialah dakwah salafiyah adalah dakwah alal hikmah dakwah bil hikmah, dakwah bil rifqi wal lin. Dakwah salafiyah adalah dakwah barakallahu fikum yang dibangun di atas hikmah, yang dibangun di atas arifku wal lin, kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Ini perkara yang jelas dan maklum. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan Rasulnya demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam perkara dakwah ud'u ila sabili rabbika fil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Berdakwalah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan cara hikmah. Itu perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, otomatis perintah Allah kepada para atba'un Nabi alaihi salatu wasallam. Otomatis dakwah Nabi itu dakwah hikmah. Otomatis dakwahnya salafun salih dakwah hikmah Aqamatis dakwah salafiyah ila yaumil qiyamah itu dakwah bil hikmah. Dakwah dengan penuh hikmah. Dikuatkan lagi dalam sekian banyak periwayatan-periwayatan di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki akhlak yang begitu agung, itu akhlak arif kualin, walin, kelembutan dan kesantunan disebutkan dalam Sahih Muslim ada silan ulang rupanya. Nah. Ada yang ada penceramah lagi. Dimatikan. Eh. Hah? Hai, nah, iya. ada penyerama yang kedua. Nah, jadi sendiri ya. Baik. Naam disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah Ya Aisyah Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq Wahai Aisyah, Allah itu zat yang maha rifkun, yang maha lembut, yang maha santun. Mencintai kelembutan, kesantunan. Wa yu'ti ala rifki ma la yu'ti ala al-unf. Wa ma la yu'ti ala ghairih. Dan Allah akan menganugerahkan pada sikap kelembutan dan santun ini apa-apa yang tidak Allah berikan para sikap al-urf, sikap yang kasar, dan yang tidak Allah berikan kepada perkara-perkara yang lain. Dengan rifkun walin, kelembutan dan kesantunan, Allah akan menganugerahkan sekian banyak perkara kebaikan. Di surah dalam lafaz yang lainnya lagi. Juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha inna Muslim inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syanah sesungguhnya kelembutan kesantunan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya ada kelembutan ada keindahan tidak ada rifkun walin akan tercoreng-moreng akan rusak segala sesuatunya juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah wasallam bersabda man hurimar rifqa hurimal khair barang siapa yang diharamkan dari sifat rifkun kesantunan kelembutan hurimal khair dia akan diharamkan dari semua perkara kebaikan Bayangkan, barang siapa yang diharamkan dari sifat rifkun ini tadi, dia akan diharamkan dari semua perkara kebaikan. Tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat rifkun walin. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang memiliki kelembutan, kesantunan, hikmah dalam cara dakwahnya, maka akan berbuah keindahan, berbuah kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat nanti. Ini semuanya sabda Rasul. Maka begitu pula dalam perkara dakwah, dakwah salafiyah menerapkan yang seperti ini. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan rifkun walin, Barakallahu itu. Namun perlu diingat Jangan ada yang punya pemahaman yang namanya hikmah, yang namanya rifkun itu adalah dakwah yang adem-adem, ayem-ayem saja. Jangan ada yang punya pemahaman dakwah bil hikmah itu adalah dakwah tanpa ada hambatan dan rintangan atau memahami dakwah yang umum-umum saja. Dakwah yang bias-bias. Dakwah yang tidak jelas. Dakwah yang sedikit pun tidak boleh membicarakan orang atau sekte, kelompok atau pemahaman. Ini pemahaman hikmahnya ahlu temyi. Disebutkan oleh Al-Munawi Abdurrauf Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir ketika menerangkan hadis di atas yang saya bacakan. Menukil ucapan Sufyan Tsauri rahimahullah. Beliau bertanya kepada para murid-muridnya, "Tadruna marifq?" Tahukah kalian apa rifqun itu? Mereka mengatakan, "Jelaskan wahai imam." Sufyan Thawri rahimahullah menyatakan antaba'al umura fi mawadhi'iha asyiddatu fi mawdhi'iha wallinu fi mawdhi'ih yang namanya rifkun itu ialah engkau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan bimbingan syariah sesuai dengan bimbingan Alkitab sesuai dengan pemahaman salaful ummah Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap tegas di tempatnya. Sikap yang halus dan lembut pada tempatnya. Itu namanya rifqun walin. Para ulama kita semuanya sepakat. Hukum asal yang namanya dakwah itu ialah rifqun walin. Dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan lunak, Barakallahu Tetapi barakallahu itu pada tempatnya. Pada waktunya. Untuk orang-orang yang memang layak mendapatkannya dari kalangan orang-orang awamun nas, orang-orang awam yang nggak banyak mengerti tentang perkara agama, orang-orang yang jahil tapi cinta kebenaran, atau orang-orang yang mengalami sebuah kondisi bergeraknya sebuah jiwa yang membuat dia nggak bisa berpikir sehat disikapi dengan kelembutan contoh seperti yang disebutkan di dalam Mustad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dia menceritakan datang seorang pemuda syabun Datang seorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sambil menyatakan idzan li zina. Ya Rasulullah, idzan li zina. Izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Ini sebuah pernyataan yang besar. Zina itu haram. Semua orang ngerti yang namanya zina itu haram, dosa besar yang paling besar. Kok tiba-tiba ada pemuda datang kepada Rasul minta izin berzina. Idzan li zina. Ini kan ucapannya begitu mungkar. Beliau paham. Yang mengucapkan itu anak muda terjadi gejolak yang begitu dahsyat dalam jiwanya, dalam hatinya yang membuat dia tidak bisa berpikir dengan sehat, terkalahkan oleh dorongan syahwatnya. Daripada daripada mending minta izin. Kan begitu. Ya Rasulullah, idzan li Para sahabat reaksi. Mereka mengatakan, "Mah, mah." Begitu. Tahan, tahan. Ngomong apa ini? Ucapan yang mungkar. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan udnu. Mendekat. Udnu. Mendekat. Sampai betul-betul di hadapan Rasulullah SAW. Kira-kira mau diapakan ya? Hmm? Seandainya ada seorang yang ABG-ABG ini tiba-tiba ngomong begitu. Ikhwan-ikhwan yang lainnya sudah pada mencak-mencak. Marah-marah. Ustadznya manggil kamu. Sini. Itu kira-kira maju ke depan dalam keadaan hmm, ketakutan yang begitu ya. Mau diapakan sama Ustadz? Sini. Mendekat. Sampai di depannya Rasulullah SAW. Hmm? Mau diapakan ya Pak? Mungkin kalau yang di zaman sekarang ini hmm? Disekolahkan Gitu bahasanya ya? Disekolahkan aja Allahul Musta'an Rasul nggak demikian Beliau tidak mencaci maki pemuda itu tidak pula mendampratnya, apalagi mukul. Apalagi mengucapkan kata-kata kotor di sapi-sapi barangkali. Kayak gayanya panglima dulu. Hmm? Nah, Rasul hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi yang menyadarkan pemuda itu. Rasul menyatakan atuhibbu li ummik apa kamu suka zina itu menimpa ibu? Ya, langsung spontan bereaksi, la, la ya Rasulullah. Nah, enggak, saya enggak mau ya Rasulullah menimpa ibuku. Walan nasu yuhibbunahu li ummihim. Orang-orang juga enggak mau menimpa ibu mereka. Apa hibbuhu libnatik? Apa kamu suka itu menimpa putri kamu? La ya Rasulullah walan nasu yuhibbunahu libnatihim. Orang-orang juga tidak mau itu menimpa putri mereka. Secara sebutkan orang-orang dekatnya dia. Apakah kamu suka itu menimpa saudarimu, amehmu, kholehmu? Dia mengatakan, lah ya Rasulullah." Orang-orang juga tidak mau itu menimpa kerabat-kerabat dekatnya. Harus sadar itu pemuda. Betapa kecilnya, betapa kotornya, betapa jeleknya yang namanya perzinahan. Maka Rasulullah kemudian menepuk dadanya sambil mengatakan Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Katanya Abu Umam al-Bahili radhiyallahu an semenjak itu tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci pemuda ini selain zina. Jadi sangat benci dengan yang namanya zina ketika itu. Masuk bil hikmah. Rifkun wali dikarenakan orangnya layak dan pas mendapatkan dan semacam itu. Lembut santun itu dakwanya ahlus sunnah. Belum lagi kisahnya Arab Badui yang kencing di masjid. Ma'ruf. Kisahnya sebagian sahabat yang bicara dalam sholatnya. Ma'ruf. Telah banyak hal. Ar-Rasul dengan secara real dengan perbuatannya mencontohkan sikap rifkun wali pada tempatan orang. Tetapi ketika akhlak yang mulia semacam ini tidak lagi berlaku sudah kita berikan kelembutan, kesantunan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Ternyata tidak kunjung sadar itu orang. Ternyata masih dalam kesalahannya, bahkan penyimpangan-penyimpangannya. Tidak mempan lagi yang namanya rifkun wali, maka harus berpindah kepada huh, kepada Asyidah. sikap tegas kepada dia. Sidah itu jangan dimaknakan caci maki, jangan dimaknakan celaan, dam, dan umpatan-umpatan. Sidah itu sikap tegas, mau kifun sharih, sikap yang tegas yang nyata. Bayanul hak, menerangkan hak adalah hak, batil adalah perkara batil diuslu bin al dengan usul cara yang begitu tinggi. Dalam deh, dalam Al-musalah ya akhi. Itu perkara yang menyimpang. Kayak orang Solo gitu. Nah, ya gak jadi. Gak mampang. Harus tegas. Ada khotak. Ada mungkar. Ada bid'ah. Ada syirik. Ada kufur. Ada dolar. Tegas dengan adilahnya. Tidak empat harus ke situ. Tidak kemudian lembut terus nasihati ya akhi. Sudah. Lagi ya akhi. Lagi ya akhi. Sudah. Teruskan ya akhi. Sudah. Dari mulai awal, tengah, akhir. Sudah. Ya cari orang yang lainnya ya akhi. Siapa yang mau yang ini? Coba fulan suruh menasihati dia. Sudah. Lagi ya akhi. Sudah. Lagi ya akhi. Sampai kapan? Ahlu temyi al-mukhadzilah mereka tidak punya batas dalam perkara semacam lembut terus selalu mengerjakan rifkun walin rifkun walin rifkun walin sampai ketika mensikapi orang-orang yang jelas-jelas nyata penyimpangannya mubtadi rifkun walin rifkun walin dinasihati dulu ada alat takhdil harus sudah seperti itu ah pindah lembut-lembut nggak bisa rifkon-rifkon tidak bisa, hikmah-hikmah tidak bisa, pindah kepada syiddah. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala di dalam kitab beliau Bayan ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalali wal ikhlal di halaman di halaman yang ke 23. Ketika membacakan dan menyebutkan penjelasan Ibrahim Ruhaili yang menjelaskan tentang dakwah sunnah, dakwah salafiyah dengan lemah lembut, santun, lemah lembut, santun, lemah lembut, santun. Dikasih tanbih sama Syekh Rafi. Kata beliau, Hafizahullah taala, innal lina war rifqa sabra la umurun muhimmatun jidda wala siyama fi majalid da'wati ila Allah sesungguhnya kelembutan kesantunan kesabaran sungguh merupakan perkara-perkara yang sangat penting terutama pada makom dakwah kepada Allah azza wajalla lakin ini ahlu sunnah ya lakin tetapi baqiya 'alaika amrun akhar menyisakan satu perkara lain yang harus kamu jelaskan. Wahua yaitu idza lam tujdi hadhihi al-akhlaqul 'azimah 'inda ba'd ahli al-batil min al-kuffar wa ghairihim fashiddatu takunu hina idin hiya al-hil wa fiha al-hazm wa ibrazu quwwatil haqq. Tinggal satu lagi, sampaikan juga Yaitu apabila akhlak-akhlak yang mulia ini gak ada manfaatnya. Lembut. Gak manfaat. pun Gak manfaat. Disabar-sabari. Gak manfaat. Ketika sudah tidak ada lagi manfaatnya. Pada sebagian ahlul batil. Entah dari kalangan orang-orang kafir. Ataupun selain orang kafir. Maka sikap syiddah. Sikap ketegasan ketika itu sebagai solusinya. Padanya ada ketegasan sikap dan menampilkan kekuatan al-haq. Tampil, jelaskan kepada umat tentang penyimpangan fulan. Jelaskan kepada umat tentang sesatnya pemahaman alam. Entah itu fulan, entah pemahamannya, entah sektinya, kelompoknya, gerakannya, dakwahnya, mahatnya, yayasannya, lembaganya, terangkan kepada umat. Itu namanya syiddatun fi maudhi'iha. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang prinsip ketegasan pada waktunya. Itulah ahlu sunnah barakallahu fikum. Nah, yang sangat disayangkan ikhwan fillah azakumullah ketika ahlu sunnati wal jamaah berpindah kepada prinsip asyiddah kepada prinsip at-tahdzir kepada prinsip al-hajr terkait dengan pihak-pihak tertentu yang sangat disayangkan di sana ada pihak-pihak yang tidak terima ahlul batil itu dibantah tidak terima ahlul balal orang-orang yang sesat yang menyimpang itu dibantah Adanya pihak-pihak yang menuduh menuduh ahlu sunnah wal jamaah yang menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang mutasyadid kaku. Menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang nggak punya hikmah. Jamaah tahdir, jamaah tabdi, jamaah hajar. Bahkan dituduh sebagai hadadiyah. Di saat yang sama Orang-orang yang menyimpang itu dibela, dihormati, dimuliakan, disanjung, diberikan loyalitas, bangga bersama dengan mereka, makan bareng dengan mereka, foto bareng dengan mereka. Bangga. Fallahul musta'an. Hadza Itu merupakan tindakannya sekte-sekte yang mukhadzilah al-mumayyi'ah yang sekarang ini ditukangi oleh Ali Hasan Al-Halabi dan Ibrahim Ar-Ruhaili dan konco-konconya. Di Indonesia ini yang menukanginya adalah Dzulqarnain As-Sanusi dan kawan-kawannya. Barakallahu Ini harus sunnah. Rifkun walin. Itu lembut pada waktunya, syiddah pada waktunya. Dakwah harus sunnah. Hakata dakwah harus sunnah barakallahu fikum. Di antara bentuk hikmah pada dakwah salafiyah barakallahu fikum ialah dakwahnya di atas basirah itu jelas di atas ilmu ala basiratin ana wa manittaba'ani di antara bentuk hikmahnya ialah al-hilm wa ta'anni memiliki sikap hilm dan ta'anni. Al-hilm itu barakallahu fikum at taakul fil umur mm, mencerna segala sesuatu. At-ta'anni tersebut Berhati-hati e, semua keadaan yang ada, dikodok masak-masak semua yang ada, baru kemudian mereka menjelaskan sesuai dengan porsinya, dengan keadaannya, dengan ilmiah, dengan dasar kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Terutama pada masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan kesamaran dan segala macamnya. Dan itu yang, yang dinamakan dengan tuada Dinamakan dengan tuada Al-Imam Ibn Abi Shaybah rahimahullah dalam musannafnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Beliau berkata, "Innaha satakunu hanatun wa umurun mustabihat." akan ada nanti perkara-perkara yang ribut, yang ramai, yang chaos dan perkara-perkara yang samar belum jelas. Fa'alaika ada. Maka wajib atas kamu untuk memiliki sikap ada. Tidak terburu-buru. Difikir dulu. Dicek dulu semua berita-berita yang ada. Tathabut, ta'ani. Itu ada. Belum mengatakan fatakuna tabi'an fil khair. Kamu menjadi orang yang mengikuti, hanya sekedar mengikuti, tapi dalam perkara kebaikan. Khairun min antakuna ra'san fisyar. Itu lebih baik daripada kamu sebagai tokoh, sebagai kepala, orang pertama, tapi dalam perkara kejelekan. Sehingga ahlu sunnah ta'ani, tathabut, hilm, ta'akul, juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda dalam hadis yang masyhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam sehingga ahli sunnati wal jamaah tidak berbicara kecuali mereka yakin ucapan mereka itu barakallahu fikum ucapan yang hak niatnya ikhlas lillahi ta'ala ucapannya hak dibangun di atas dasar Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan mengandung kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada diam. Barakallahu fikum. Nah, ini di antara bentuk-bentuk hikmahnya ahlu sunnah dalam cara dakwah ilallah. Bentuk yang lainnya barakallahu fikum adalah Ahlu sunnati wal jamaah telah menyampaikan segala sesuatu itu mempertimbangkan al-masalih wal mafasid mempertimbangkan al-masalih wal mafasid maslahat dan madaratnya barakallahu fikum di, di antaranya Ahlu sunnati wal jamaah membedakan antara majalis ammah dan majalis khasah. Majlis umum dan majlis khusus. Ketika para majelis ammah, majlis-majlis yang umum barakallahu fikum yang dihadiri semua kalangan yang awam, yang baru belajar, tulabul ilm dan yang lain-lainnya mereka tidak menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya intern mereka menyampaikan ilmu menyampaikan dalil alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah perkara-perkara yang intern yang sifatnya berlaku hanya untuk kalangan duat kalangan para masyayikh dan para ulama tidak mereka sampaikan tidak mereka sampaikan ketika di majelis khasah di majlis yang sifatnya khusus barakallahu fikum maka mereka membicarakan segala sesuatunya di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, di hadapan para duat, di hadapan para asatidah al-uqala yang akil-akil dibedakan. Sehingga umat diberi yang matang, diberi yang jelas ayat, hadis dan keterangan para ulama. Una barakallahu. Ini pertimbangan al-masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Juga khonamtina azakumullah di antara bentuknya ialah Al-sunnati wal jamaah barakallahu fikum membedakan antara al-umur al-wadihah al-jaliyah perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, yang diketahui semua orang dengan al-umur al-khafiyah. Perkara-perkara yang sifatnya khafi yang samar. Ketika perkaranya jeli, perkaranya sangat jelas dan gamblang, semua orang tahu, ulama jelas tahu, tulabul ilm juga tahu, bahkan kebanyakan orang-orang awam juga tahu, mereka bicara. Yang bicara para masyayikh dan para ulama, yang bicara tulabul ilm, semua kaum muslim yang punya kemampuan. Itu umur ya. Sementara dalam perkara-perkara masih samar, tersamarkan barakallahu fikum yang belum jelas. Maka yang berbicara adalah para ulama. Tulabul ilm al-sunnati wal jamaah menanti dan menunggu bagaimana kibar ulama menyampaikannya, menjelaskannya, menjabarkannya dengan argumentasinya. Ketika turun keterangannya para ulama, maka al-sunnah pun ikut dengan mereka. Al-barakatu ma'a barakatu bersama dengan orang-orang besar kalian Barakallahu fi. Sehingga ahlu sunnah tidak pernah masuk dan terlibat dalam perkara yang masih tersamarkan. Sampai ada keterangan dari para ulama. Tapi ketika sudah jelas perkara-perkaranya, maka mereka bicara dengan tanpa harus menyampaikannya kepada para ulama. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah fitnah, fitnah yang telah ma'rufah, yang telah berlalu, yang telah lewat dari kalangan Jahmiyah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, Jamaah eh, Hizbut Tahrir dan segala macam yang telah ma'rufin di kalangan kaum muslimin penyimpangan-penyimpangannya bicara. Barakallahu fiikum. Ketika muncul fitnah di tengah-tengah salafiyin yang masih belum jelas perkaranya, menanti bagaimana para ulama pecah Sampaikan semuanya pada para ulama kibar yang betul mumpuni dengan perkara semacam ini, yang mengerti betul terkait dengan perkara-perkara semacam ini kepada mereka. Begitu mereka bicara, menjelaskan, menerangkan terkait dengan itu semuanya dan menjadi menjadi gamblang, maka ahlu sunnah pun ikut dengan para ulamanya al-barakatu ma'akabir. Sehingga tidak bicara kecuali dengan ilmu. Tidak membantah, melainkan dengan ilmu. Dan tidak berjalan, melainkan dengan ilmu. Dan di belakangnya para ulama. Itu adalah ahlu sunnah. I'tibarul masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah. Di antara prinsip dakwah salafiyah dan itu menjadi ciri khas mereka ialah prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-wala wal bara. Berwala kepada ahlu sunnah salafiyin. Barak kepada al-kuffar, al-musyrikin, al-mubtadi'ah. Orang-orang yang menyimpang al-munharifin, ahlu syubah. Al-wala wal-barak. Di antara bentuk al-wala wal-bara yang diterapkan oleh ahlu sunnah dalam dakwahnya ialah prinsip ingkarul mungkar, mengingkari perkara-perkara yang mungkar dengan segala macam dan bentuknya dan orang-orangnya. Di antara bentuk ingkarul mungkar yang dilaksanakan dilakukan oleh salafiyin al sunnah dalam dakwahnya adalah prinsip tahdir. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang yang menyimpang, dari bahayanya ahlul bid'ah, dari bahayanya orang-orang yang sesat, barakallahu fikum. Bukan sebarang orang. Ini Allah merupakan prinsip mendasar yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasul dalam, eh, dalam sabdanya, dan ditunjukkan secara amaliyah langsung oleh salafun salih rahimahumullah ta'ala jami'an. Dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kaum kufar. Dalam banyak ayat, Allah bicara panjang lebar tentang kaum munafikin. Dengan sifat-sifatnya. Satu persatu. Wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Bahkan di dalam beberapa ayat ada perintah untuk bersikap tegas, menjauh, menghajar orang-orang yang menyimpang. Di antaranya disebutkan di dalam An-Nisa ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzala 'alaikum fil kitab" an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab apabila kamu mendengar kitab Allah dikufuri diolok-olok fala taq'udu ma'ahum maka kamu jangan duduk-duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari dalam kitabul Ibanah dari Abdullah bin Aun rahimahullah menyatakan kana Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala yara anna asra'an nasi riddatan ahlul ahwa wa kana yara anna hadhihi al-ayah unzilat fihim. Dulu Muhammad bin Sirin rahimahullah rahimahullah berpandangan orang yang paling cepat murtad itu ahlul ahwa. Dan beliau berpandangan ayat ini turun terkait dengan mereka. Turun terkait dengan yang namanya ashabul ahwa'i wal bidah. Dan juga ayat yang kedua di Al-An'am ayat yang ke-68 Allah menyatakan وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Kalau kamu melihat orang-orang yang memperbincangkan dengan jelek, dengan batil ayat-ayat kami, maka berpalinglah, berpalinglah kamu dari mereka. Sehingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Dan apabila setan mau melupakan kamu, kamu jangan lagi duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah peringatan ini. Ini dua ayat yang dipahami oleh salafun Salih turun berkenaan tentang ashabul ahwa'i wal bidah. Tidak boleh duduk dengan mereka dan wajib berpaling dari mereka, menjauh dari mereka, mentahdir mereka. Barakallahu terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Dan yang paling masyhur, yang paling ma'ruf adalah sabda-sabda Rasul terkait dengan khawarij. Semua orang tahu bagaimana sabda terkait dengan khawarij. Mutawatir maknawi. Bagaimana Rasulullah SAW mensikapi mereka, mensikapi mereka dengan sifat yang sangat nyata, yang sangat jelas, yang sangat gamblang dirinci oleh beliau terkait dengan mereka semua dan bagaimana beliau dengan tegasnya dengan kerasnya memperingatkan kaum muslimin dari yang namanya khawarij. Tidak pernah Rasul mengucapkan kalimat yang begitu tegas, yang begitu keras melebihi kalamnya beliau terkait dengan sekte khawarij. Dikatakan sebagai kila benar, kila benar, kila benar. Perkara yang sangat mahal Itu prinsip tahdir. Prinsip hajar yang diterapkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan prinsipnya halus sunnati wal jamaah. Adapun dari kalangan salaf sangat banyak. Mereka memperingatkan kaum muslimin dari ahlul bid'ah secara umum. Pemahaman mereka secara umum. Bahkan memperingatkan ahlus sunnah kaum muslimin dari orang-orang tertentu. Dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Semuanya ada Semuanya ada akarnya. Ma'ruf dan masyhur barakallahu fikum dalam perkara semacam ini dan banyak dimuat oleh Ibnu Battal al ubari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah dan juga dikumpulkan dalam sebuah risalah oleh Syekh Harith Al-Zafiri yang di di buku berjudul Ijma'ul Ulama 'ala al-Hajr wa tahdhir min ahli al-ahwa dan beliau bahkan menjelaskan barakallahu fikum sikap tahdir ini mentahdir umat dari bahaya ashabul ahwa'i wal bidah itu merupakan mangkobah, merupakan keutamaan, merupakan keistimewaan bagi pelakunya. Barakallahu fikum. Dari kalangan dulu sampai sekarang ini ikhwan fitina azakumullah. Barakallahu fikum. Ada perkara yang wadah. Sehingga tahdir hajar itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu yang menyimpang yang sesat, yang jauh dari syaratul mustaqim, yang tidak mau menerima nasihat, yang mujadil dan segala macamnya disikapi dengan sikap yang tegas al hajru wa tahdir. Barakallahu fikum. Ini prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Ini sekelum itu ya. ila terlalu banyak. Ikhwan Prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang semuanya dibangun di atas dasar Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah memiliki usul wa qawaid azimah prinsip-prinsip dasar-dasar kaidah-kaidah yang begitu jelas yang begitu mulia yang begitu agung dikarenakan memang dakwah salafiyah adalah dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dakwahnya para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in tabi'in kepanjangan dakwah mereka semua sampai yaumul qiyamah nanti maka dakwah salafiyah itu dakwah yang rahmah, dakwah yang hikmah, dakwah yang rifqun walid, dakwah yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ila akhirih. Barakallahu fikum. Naam. Karena bin azakumullah di zaman sekarang ini dakwah salafiyah dihadapkan pada pihak-pihak yang terang-terangan menyatakan permusuhannya terhadap dakwah salafiyah. Pihak-pihak yang fitnah mereka jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih dahsyat daripada ahlul bid'ah masa lalu. Dikarenakan pihak-pihak ini tadi mereka mengaku sebagai ahlu sunnah mengaku sebagai salafiyun, mengaku dakwah mereka dakwah salafiyah, tetapi mereka adalah dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum dan memerangi dakwah salafiyah yang sesungguhnya. Ada dua pihak. Ada dua pihak barakallahu fikum yang selalu menjadi penghalang, selalu menjadi duri selalu menjadi pengganggu, selalu menjadi penggembos dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Yang pertama ialah dari kalangan ahlu tamyi' al mukhazilah yang sejarahnya dimulai dari kalangan ikhwanul muslimin disusul dengan sururiyin Disusul lagi dengan Halabiyin. Disusul lagi dengan Ruhailiyin. Hanya bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Dan rata-rata yang menyimpang di zaman sekarang ini dalam bentuk semacam ini kembalinya kepada pemahaman mereka semua. Yang di Indonesia ini terkait dengan Tulkarnain dan kawan-kawannya larinya ke sana yang di Yaman yang terkait dengan yang di Ma'bar yang di Fius dan kebanyakan masih di Yaman di sana larinya ke sana. Barakallahu itu. Ini pembahasannya di lain pembahasan. Ya, yang kedua warahmatullahi fikum. Yang juga menjadi duri, menjadi penghalang yang bahkan mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah adalah pihak yang menamakan dirinya sebagai salafiyin tapi mereka adalah haddadiyun sekte haddadiyah sekte haddadiyah orangnya haddadi jamaknya haddadiyun barakallahu fikum mereka sama sunnah sepakat terkait dengan bab tahdir pada umumnya. Tapi ternyata barakallahu fikum dia ini memiliki usul wa qawaid batilah. Barakallahu fikum. Yang ternyata ujung-ujungnya yang mereka jadikan sebagai sasaran bidik adalah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Haddadiyah barakallahu fikum dibentuk oleh seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Musri Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala war'a ditanya dan disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi di juz yang ke-14 halaman 546 Beliau ditanya, "Mal farqu bainal haddadiyah was salafiyah?" Apa perbedaan antara haddadiyah dan salafiyah? Wa kaifa nufarriqu bainahuma? Bagaimana kita bisa membedakan antara kedua dakwah ini? Jelas pertanyaannya. Jawaban beliau barakallahu fikum al farqu bainahuma Perbedaan antara keduanya ialah annal haddadiyin qadahum rajulun sahibu hawa sahibu hasad wa buq wa ihtiqarin lil ulama haddadiyin itu dituntun dipimpin oleh sosok laki-laki sahibu hawa pengekor hawa nafsu sosok laki-laki yang hasad kepada para ulama yang melecehkan, merendahkan para ulama ahli sunnah. Dia dulu hidupnya di Mesir sebelum datang ke negeri ini. Mamlaka. Semasa di Mesir dia ma'ruf bitta'an fil ulama wal is'a ilaihim. Dikenal sebagai orang yang suka menikam para ulama, mencela para ulama sunnah dan berbuat jelek kepada ulama sunnah. Ketika datang ke kota Riyadh, dan dia mukim di sana selama tujuh tahun. Saya menerjemahkan kalamnya Syekh Robi, biar cepat. Ketika datang di kota Riau dan dia tinggal di sana selama tujuh tahun tidak pernah berjumpa dengan Syekh bin Bas. Tidak pernah menjumpai atau menemui Syekh bin Bas. Tidak pula Syekh Soleh Fauzan atau Syekh at Jiri atau seorang pun dari kalangan ulama sunnah. Abadan tidak pernah mengambil ilmu sedikit pun dari ulama-ulama tadi lisyiddati hati dikarenakan permusuhannya kedengkian yang begitu besar kepada mereka wa kibrihi wasti'la'ih dan dikarenakan sombongnya dia dan merasa tinggi di atas ulama-ulama tadi bayangkan tujuh tahun di Riyadh tidak pernah menemui ulama usunah tidak pernah belajar kepada ulama usunah Dipertanyakan sama Syekh. Ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah. Di kota Riyadh. Tempatnya lajna Daimah hai akibarul Ulama di masa Syekh bin Bas dan yang lain-lainnya. Kok tidak nongol di majelis mereka? Dipertanyakan salafiyahnya. Tinggal di Mekah di masa hidup Syekh Rabi bin Hadi di Mekah juga ngakunya salafi, ngakunya sunni tapi tidak pernah nongol di majelisnya para ulama kibar di Mekah dipertanyakan kesalafiannya. Barakallahu Kembali ke sini. Kata beliau, kemudian setelah itu dia datang ke kota Madinah. Ternyata untuk maksud tertentu yaitu itharatul fitan untuk membuat fitnah di kota Madinah. Awal mula dia datang nampak mutamaskin, menampilkan orang yang miskin, artinya orang yang yang tawadhu, orang yang lembut, orang yang halus, menyembunyikan keadaan dirinya sampai berhasil mendapatkan tazkiyah rekomendasi dari ulama-ulama Madinah. Dapat. Kemudian dia mengumpulkan Ah, orang-orang awam, orang-orang yang nggak jelas pemahamannya di sekitar dia. Taklim mengadakan taklim di pemuda-pemuda tadi dan segala macamnya memberikan doktrin-doktrin pada pemuda-pemuda tadi, eh, kepada para mad'u-mad'unya tanpa disadari oleh para ulama Madinah ternyata sudah muncul saurah. Ah, eh, semacam kayak revolusi jihad gitu ya. Perang melawan para ulama Madinah dan ulama Mamlakah, bahkan ulama usunnah di semua tempat, bukan ulama Mamlakah saja. Bahkan menyatakan perang, perang urat saraf, perang pemikiran melawan Syekh Jamilur Rahman yang telah wafat, mentaan beliau, mencela beliau, pada telah wafat. Barakallahu fikum. Maka mereka ini kata beliau hadadiyun adalah orang-orang yang membuat kerusakan, membuat kehebohan, perang melawan ahlu sunnah, melawan manhaj ahlu sunnah. Kami sudah menasihati mereka. Saya sungguh demi Allah telah menasihati mereka. Aku bersikap lembut kepada mereka. Aku dan Nikos dialog dengan mereka dengan adab yang begitu tinggi. Siapa atau mereka mau kembali, mau rujuk. Kita tidak ingin fitnah demi Allah. Ternyata mereka enggan yang mereka inginkan adalah perang, fitnah. Maka mereka pun mulai mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Mereka menikam ahlu sunnati wal jamaah. Menuduh. Ahlu sunnah wal jamaah. Hada kazzab. Hada fajir. Ini ahlu sunnah yang, yang, yang dikatakan demikian. Hada kada hadza kadza dan mulai mereka menikam Al-Hafidz Ibnu Hajar menikam Al-Imam Syaukani rahimahullah dijadikan sebagai tangga untuk menjatuhkan semua para ulama. Nah, akhirnya mereka mau bikin fitnah menyibukkan salafiyin yang dengan fitnah yang tiada duanya. Inilah dia. Kali pertama mereka tiga masalah Ibnu Hajar, An-Nawawi dan segala macamnya. Bahkan di antara mereka yang menfatwakan membakar Fathul Bari. Bahkan diinformasikan ada yang sudah membakar Fathul Bari. Dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Wahakala. Ini haddadiyah. Min abrazi alamatihim. Di antara alamat dan ciri-ciri mereka yang paling jelas. Barakallahu fikum ialah. Bugduhum lil ulama bencinya mereka yang sangat kepada para ulama sunnah, ulama ahlu sunnah. Tidak ada seorang alim pun, syekh pun di masa itu, di masa ini, melainkan dikasih jatah sama mereka, dicela, dijatuhkan, dilecehkan, direndahkan oleh mereka semua. Barakallahu Mas mata mata mata Ibnu Hajar atau Nawawi atau Syaukani. Bahkan ulama-ulama masa ini, Syekhul Albani, ha? dan juga masae yang masih hidup sekarang ini, yang di Madinah, yang di Mekah, semuanya kena. Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Syekh Al-Abbad, semuanya dihantam sama mereka semua barakallahu fikum. Nah. Katanya Syekh, "Famin simahum" Di antara ciri-ciri mereka ialah al-kadzib, dusta, al-fujur, keji, wa bughdul ulama, membenci para ulama sunnah, wa muhawalatu isqatihim upaya untuk menjatuhkan para ulama sunnah al-kibr sombong al-istighfar melecehkan merendahkan para ulama sampai ada di kalangan orang-orang dia yang dulu itu yang lama ikhwan yang mengatakan wajib atas alim fulan alim fulan alim fulan dari kalangan kibar ulama wajib atas mereka datang kepada Ummu Abdillah yaitu istrinya Al-Haddad. Mereka mestinya bersimpuh di hadapannya Ummu Abdullah untuk mengambil ilmu dari dia. Hah? Hanya kan ulama kibar, mamlakah luar mamlakah dilecehkan. Mestinya taklim lagi itu sama Ummu Abdullah itu. Hah? Istrinya Al-Haddad. Mereka merecehkan, merendahkan, menyatakan jahil para ulama kibar pada masanya barakallahu fikum. Naam. Ini di antara ciri-ciri yang ada pada mereka barakallahu fikum. Wa min sifatihim aidha. Termasuk sifatnya mereka juga kata Syekh. Ada mutarahum. Tidak mau mendoakan rahmat rahimahullah kepada ulama terdahulu seperti Ibn Hajar, An-Nawawi, Syaukani dan segala macamnya. Kalau engkau mendoakan rahmat untuk orang-orang ini, Ibnu Hajar, Nawawi, Syautani, mereka langsung mengatakan anta mubtadi. Kalau kamu mengatakan Hafid Ibnu Hajar, kamu mubtadi. Nah, kalau kamu kalau kamu katakan ya beliau punya pemahaman Asy'ariyah, anta mubtadi. Kul katakan dia mubtadi. Jangan mengatakan punya pemahaman Asy'ariyah. Mubtadi. Di antara ciri-ciri mereka ada dia. Ciri-ciri ini nanti azakumullah barakallahu fikum yang kemudian menyebar luas menjadi perkara yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Di antara ciri-ciri dia begitu menonjol ialah mereka bermudah-mudahan untuk menyatakan mubtadi kepada siapa saja yang menyalahi mereka. Yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Seperti yang dikatakan tadi ikhwan. Mengatakan Ibnu Hajar Al-Hafidh mubtadi. Mengatakan An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi mubtadi kamu. Mengatakan Al-Imam Syaukani mubtadi kamu. Terus bagaimana? Katakan Ibnu Hajar mubtadi, Nawawi mubtadi, Syaukani mubtadi. Fallahul musta'an. Membitahkan siapa saja yang tidak cocok dengan mereka barakallahu ini menjadi khasnya Haddadi. Kemudian mereka berlanjut ha, menuduh dan mensikapi hampir semua ulama memelaka dengan serupa. Dikatakan sebagai mubtadi, mubtadi, mubtadi, mubtadi para ulamanya. Dan lebih tepatnya mereka menuduh para ulama sunnah di, di zaman sekarang ini dituduh sebagai al-murji'ah. Ya mubtadi. Mereka semuanya ini adalah murjiah. Al-Ha Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan Al-Hafid, murjiah. Itu mubtadi oh, dikatakan Al-Hafid, murjiah. Ah, kata. Di antara ciri-cirinya al hadadiyah barakallahu fikum masih terkait dengan permasalahan Murji'ah ini barakallahu fikum. Mereka meyakini yang namanya iman adalah ucapan dengan lesan, keyakinan dengan hati, amal dengan anggota badan, bertambah dengan dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan dan terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak sisa sedikit pun daripadanya. Ada kata-kata banyak, Pak. Berkurang, berkurang, berkurang, berkurang hingga tidak sisa sedikit pun daripadanya. Penambahan yang ini, ya, Pak. Yang ini syarat kata dia. Harus ada teman kata-kata tadi. Ketika mereka mendengar para ulama dan para masyaih kita di zaman sekarang ini. Ketika menjelaskan tentang masalah iman. Ucapan dengan lesan. Etika dengan hati. Amal e, dengan anggota badan. Bertambah dengan ketakwaan. Ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Titik. ada mursi. Katanya hadadiyu. Ini murjiah harus menambahi, harus menambahi kalimat dan ah, dan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak menyisakan sedikit pun. Harus dengan kata-kata ini. Kalau tidak, mubtadi. Sehingga mereka menuduh semua ulama ahlu sunnah di zaman sekarang ini sebagai murjiah dikarenakan tidak mau menambahi kata-kata ini. Dia mereka berhujat dengan kalamnya Al-Barbahari rahimahullah ya. Al-Barbahari juga menyebutkan dalam Syarh Sunnah ada penaman tadi, berkurang dengan kemaksiatan dan akan terus berkurang dan bahkan bisa berkurang sampai tidak sisa sedikit pun. Bedanya kalau ahlu sunnah salafiyin menyatakan itu penjelasan bukan syarat iman. Bukan syarat mendefinisikan iman. Itu hanya tambahan penjelasan. Sementara yang namanya Hadadiyun menyatakan kalimat tadi harus ada rukun dalam perkara iman. Kalau tidak murji. Ini bahaya. Para ulama una dari mulai zaman dahulu kala, dari mulai zaman salafun saleh sampai sekarang ini. Anda perhatikan, ketika mengulas dan membahas tentang masalah iman, mereka mengatakan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Titik. Tidak harus ada tambahan tadi yang nambahkan silahkan dikarenakan itu perkara yang betul juga. Tidak tersisa sampai habis e, sama sekali iman tadi Betul. Tapi titik tidak harus menambahkan tadi. Itu cukup sebagai prinsip iman indah ahli sunnah wal jamaah. Semuanya. Sehingga dengan ilzam pengharusan, pelaziman yang dikerjakan hadadiyah harus dengan tambahan lafaz tadi. Kalau tidak dikatakan murji, mereka menuduh semua para sahabat murjiah. Para tabi'in murjiah. atau tabi'in murjiah. Dan semua ulama sunnah sama sekali murjiah. Dan itu ternyata mereka lakukan. Mereka menuduh para ulama sebagai murjiah gara-gara tidak menambahkan kalimat tadi. ulama al Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah dalam kitab beliau Kashfu Akadzib wa Tahrifat wa Khianat Fauzi Al-Bahraini Al-Mausufu Zuran Bil Athari dalam barisalah ini di bagian awal di bagian muqaddimah beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang ciri-ciri haddadiyah, prinsip-prinsip haddadiyah yang semua itu bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah dan ternyata semua itu barakallahu fikum bukan dalam rangka untuk menghantam ashabul ahwa'i wal bidah tapi untuk menghantam salafiyin yang pertama adalah kata beliau A'bamu usulil haddad ramyu ahli sunnati bil irja. Prinsip al-haddad tokoh yang paling agung yang paling besar ialah menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah. Haddadiyah yang baru kata beliau itu lebih keras lagi permusuhannya dan tuduhannya kepada ahlu sunnah dengan tuduhan irja. kalau Yang saya terangkan tadi Evan mak maknanya. Juga belum mengatakan termasuk prinsip-prinsip hadadiyah yang paling agung. Hadadiyah tempo dulu ialah harbu ahli sunnah mereka memerangi ahlu sunnah. Ini hmm? perang pemahaman, perang pemikiran, ya. bukan dengan perang fisik. Memerangi ahlu sunnah. Sementara Hadadiyah yang baru, Neo Hadadiyah, lebih keras lagi perbusuannya. Lebih panjang lagi waktunya. Jadi, sikap tegas mereka, sikap keras mereka terkait dengan orang-orang yang menyimpang itu tidak digunakan untuk menghantam Hizbiyin. Tapi digunakan untuk menghantam ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Para itu. Mereka akan menuduh ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Mubtadi. Apa alasannya? Punya paham? Ash'ariyah. An-Nawawi dikatakan Mubtadi. Punya paham? Ash'ariyah. Kan kencang kayaknya ya. Tapi ini warahmatullahi wabarakatuh ditujukan panahnya kepada ulama sunnah. Tidak ditujukan panah-panahnya itu kepada hizbiyin, kepada mubtadi'ah abdullah, tidak. Barakallahu Panahnya semua ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah salaf. Menuduh ahlu sunnah murjiah. Dan berbagai macam tuduhan ada Perang kepada ahlu sunnah. Kenapa tidak mereka tujukan panah-panah tadi itu kepada yang nyata-nyata penyimpangan-penyimpangannya. Ditujukan kepada misalkan ikhwanul muslimin. Kepada jamaah tablek. Kepada sururiyin. Kan begitu. Halabiyin. Ruhiliyin. Cocok. Kan begitu ya. Tapi ternyata panahnya tidak ke arah mereka. Tapi panahnya itu kepada ahlu sunnah salafi. Dan yang mereka incar adalah para ulama sunnah di dunia ini. Barakulahikum. Terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Allahu musta'an. Nama ya, kan. Kondisi yang ada kenyataan yang ada hadadiyun itu bisa gandeng dengan sururi. Sama-sama memerangi para ulama sunnah, memerangi dakwah salafiyah, memerangi salafiyah. Allahul musta'an. Di antara ciri-ciri Al-Haddadiyah kata beliau Tabdi' man waqa'a fi ayyi bid'atin min ahli sunnah Mereka mentabdi' menghukumi mubtadi' siapa saja dari kalangan ahli sunnah yang jatuh dalam perkara bid'ah. Ingat dari kalangan ahlu sunnah yang jatuh dalam perkara bid'ah. Beliau mengatakan al-haddadiyatul ula kalau haddadiyah tempo dulu kanu yubadi'una Ibnu Hajar wa Nawawi. Kalau dulu mereka memubtadikan menghukumi manfaris mubtadi Ibnu Hajar dan Nawawi. وَيُبَدِّعُونَ مَنْ لَا يُبَدِّعُهُمْ dan mereka memfonis mubtadi siapa saja yang tidak memubtadikan Ibnu Hajar dan Nawawi rahimahumullah dulu hatta dia yang baru kata beliau wa haula'il judud yusharikunahum fi asl hatta dia yang baru yang neo hatta dia ini berserikat sama dengan yang lama dalam prinsip ini. Bahkan wa yubaddi'una bi ghairi mubaddi' mereka menfonis orang lain mubtadi' bukan dengan perkara yang membuat dia mubtadi' bal bil kadhibi wal fujur. Bahkan dengan cara dusta dengan cara yang kecil. Kalau yang dulu memubtadikan Ibnu Hajar, An-Nawawi dan semisalnya sekarang yang mereka katakan mubtadi itu adalah para ulama kibar masa ini. Mereka memubtadikan Syekhun Najmi, memubtadikan Syekh Zaid Al-Madkhali, memubtadikan ulama Madinah, ulama Makkah, bahkan mengkafirkan sebagian ulama sunnah. Mereka memerangi ulama Yaman, Jadi semua berbina hati ya Bukan mereka semua. Wah, kata. Ini yang new dia. Barakallahu fikum. Dan ini menjadi ciri khasnya mereka. Memubtadikan orang dengan tanpa sebab yang jelas tapi dengan al-kadhib wal fujur. Nah, yang judut ini yang baru-baru ini ya ikhwan barakallahu fikum yang menghebohkan dan yang membesarkannya dari kalangan al-hajawurah pengikutnya Yahya al-Hajuri Barakallahu fikum. Yang disikat bukan hanya semata-mata para ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka yang dikatakan mubtadi siapa saja yang ber, yang berada dengan mereka. Hatta tukang becak, kuli bangunan, orang-orang awam yang nggak sama dengan mereka hizbi. Semua dai ahlu sunnah di semua tempat mereka katakan sebagai mubtadi sebagai hizbi Hmm? Semua dikatakan sebagai hizbi. Yang menyatakan hizbi bukan hanya ulama-ulama mereka atau syekh-syekh mereka atau tokoh-tokoh mereka. Orang yang baru ngaji, yang baru taklim dari kalangan mereka. Ikut campur mengatakan semuanya hizbi. Yang menyentuh kehormatan guru mereka. Mengatakan, wafakahullah hizbi. Hmm? Sama kayak yang mengatakan al-hafidh rahimahullah. Mubtadi' Barakallahu Yang lewat kemarin ya, fitnah hajawurah tadi. Mereka lah yang dikatakan sebagai hadadiyah yang judut, yang baru, bahkan yang terbaru. Yang menjadi surah bentuk penggambaran hadadiyah yang begitu nyata yang jelas adalah al-hajawurah. Barakallahu Sama sekarang ini, al hadadiyah sudah sampai pada tingkat takfir haddadiyah takfiriyah haddadiyah takfiriyah dan sekali lagi panahnya bukan ditujukan kepada orang-orang yang menyimpang tapi ditujukan kepada para ulama sunnah dan salafi. anda tahu ketika Muhammad al-Imam membuat wasiqah perjanjian dengan Rafiullah itu yang di dalamnya terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ah bahkan kufriyat dan dimunculkan itu hadadiyah ini yang terbaru hadadiyah takfiriyah barakallahu fikum itu mereka mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi mengkafirkan Syekh Abdul Al-Jabiri mengkafirkan semua para masyayikh dengan alasan tidak segera mengingkari al-imam dengan alasan tidak mengingkari imam, tidak mengatakan dia sebagai mubtadi. Barakallahu fikum. Itu nyata. Dan aneh gitu lah ya kan. Kenapa panahnya itu tidak mereka tujukan kepada al-imam? Kan begitu. Pelaku penyimpangannya al-imam. Tapi panahnya bukan tertuju kepada al-imam. Barakallahu fikum tapi tertuju kepada para ulama dan para masyayikh yang orang pertama yang mengingkarinya. Asyik Rabi, Asyik syaikh Al-Jabiri, Asyik Al-Bukhari, tiga orang yang memberikan mukaddimah diri risalah bantahannya si Arafat kepada Imam, tiga orang ini. Yang kali pertama mengingkari yang keras. Panah-panahnya hadadiyah, Takfiriyah ditujukan kepada ulama-ulama. Antum kufar. Kamu sebenarnya adalah orang-orang kafir dikarenakan tidak mengkafirkan al-imam yang memiliki wasiqah uh, yang berbau kufur macam itu. Itulah tadi ya. Aneh itu larinya. Beloknya tuh ke para salafiyin itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan sikap mereka demikian rupa barakallahu fikum tidak mereka tujukan kepada orang-orang yang jelas-jelas menyimpang dari kan hizbi. Barakallahu fikum. Yang paling selamat ya dari kalangan Halabiyin, Luhailiyin, Sururiyin. Nah, ini selamat dari panah-panahnya mereka dikarenakan bareng-bareng manahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa billah. al haddadiyah. Allahul musta'an. Di antara ciri-ciri haddadiyah mereka ini membatasi ahlus sunnah pada kelompok hadadiyah mereka. Kalau dahulu membatasi ahlu sunnah pada orang-orang tertentu yang masyhur dengan kerdipnya, dengan fujurnya, orang-orang yang majhul, orang-orang yang kerdap. Dikatakan sama-sama beliau seperti Fakari, Khalid Al-Ami, dan semisalnya. Itu di kalangan mereka ya. Orang yang judut membatasi yang namanya ahlu sunnah, yang namanya salafiyin itu hanya pada al-hajuri. Selainnya hizbiyin. Allahul musta'an. Naam. <clears throat> Dan masih banyak lagi Evan di sini ciri-ciri mereka terkait dengan masalah ini barakallahu fikum. Ini adalah ciri-ciri yang cukup nyata dari Al-Haddadiyah Al-Haddadiyah, Al-Hajawir, Al-Haddadiyah Qadiyah, Al-Haddadiyah, Jadidah, Al-Haddadiyah, Takfiriyah dan sekarang ini para klasikum mereka bersatu dengan Sururiyin, dengan Halabiyin, dengan uh, Ruhailiyin. Mereka semuanya mengarahkan panah-panahnya kepada ahlu Sunnati wal Jamaah salariyin. Ini dengan uh, sikap frontal kerasnya ini iya, dengan sikap tamyi dan tahdilnya. Tapi semuanya satu tujuan, satu arah. Membidik dakwah salafiyah, memerangi dakwah salafiyah dan para ulama-ulama dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini semuanya kalau antum perhatikan sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang kita sebutkan sebagiannya di awal tadi. Mereka dia tidak punya hikmah dalam cara dakwah. Tidak punya yang namanya rifkun walin dalam cara dakwah. Harakullah Mereka mentahdir, tapi dengan serampangan. Mereka mentabdi, tapi dengan serampangan. Mereka mentakfir, tapi dengan cara yang, yang serampangan. Ahlu sunnah punya prinsip takfir, tapi ada kaidahnya. Ahlu sunnah punya prinsip tabdi', ada ketentuannya. Ahlu sunnah punya prinsip tahdir, ada bawabitnya, waktunya, orangnya, ketentuannya sehingga bilhak. hak. Akibat dari tindakannya hadadiyah yang sedemikian rupa garangnya, ngawurnya, frontalnya, brutalnya. Akhirnya yang terkena imbasnya adalah salafi. Begitu Ahlus sunnah salafiyin tampil menampilkan rudud, bantahan-bantahan ilmiah kepada pemahaman yang sesat, orang yang menyimpang, sekte kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah dituduh sebagai haddadiyah. Yang menuduhnya dari kalangan ruhailiyun, halabiyun. Barakallahu fikum, sururiyun. Mereka itu jamaah tahdir, jamaah tabdi, mereka itu punya prinsip tahdir MLM. Bukan dulu Quran ya, Pak. Tahdir sistem MLM. Tahu ya, Pak? Saling bertautan. Ini tahdir. Nanti yang nggak mau tahdir juga. Ini yang nggak mau ini tahdir juga. Hmm. Tahdir juga. Tahdir juga. Terus berantai tahdirnya ini. Itu namanya firanda. Hmm? Sampai seperti itu. Padahal alul sunnah punya kaidah begitu jelas, begitu gamblang terkait dengan pertahanan. Orang-orang yang, yang dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya, bid'ahnya, tidak mau menerima nasihat dikatakan, khalas ini orang yang menyiam, munahari. Orang lain yang e, terbawa fitnah mereka-mereka ini, tidak langsung dikatakan sebagai munharif. Ditegur dulu, nasihati lagi, terangkan lagi bagaimana orang yang dia condongi tadi itu. Tidak mau menerima nasihat, mulhakun bihim. Itu keterangannya Imam, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Ba'dal bayan. Yang lain juga begitu. Kecondongannya kepada ke arah sana. Nasihati dulu, terangkan dulu. Ini orang yang menyimpang. Dinasihati, tidak mau nerima, menentang, dan segala macamnya. Gabungkan dengan mereka. Mulhaqun bihim ba'dal bayan. Itu katanya orang-orang uh, eh, Rahiliyun semacam Firanda ini. Tahdir sistem M MLM. Wahada kadhib. Barakallahu fikum. Itu perkara yang dusta. Enggak demikian tahdirnya ahlu sunnah itu. Barakallahu fikum. Nah, gara-gara haddadiyah yang begitu ngawurnya, maka dakwah al-sunnah salafiyah tercoreng-moreng. Barakallahu fikum. Digambarkan sebagai sebuah dakwah yang menyeramkan. Dakwah yang ekstrim radikal, garis keras dan segala macamnya barakallahu fikum. Tidak punya hikmah, tidak punya demikian, tidak punya demikian. Digambarkan demikian oleh mereka semua dikarenakan al-hadadiyah ini barakallahu. Nah, itu awalnya sururiyin, halabiyin, ruhiliyin yang demikian. Barakallahu fikum. Ternyata eh, belakangan-belakangan ini ikhwan fillah bergabung dengan mereka semua telah mengopinikan dakwah salafiyah orang-orangnya Dzulkarnain dan yang semisalnya juga mengalami hal yang sama mm, menjuluki kita semua sebagai orang yang e, mudah dalam perkara tahdir, mudah dalam perkara tadi, mudah dalam perkara tahzib dan segala macamnya barakallahu fikum dikatakan suatu kaum hmm, menjuluki kita sebagai salafi sejati, salafi salafiyah lukmaniyah dan segala macamnya barakallahu fikum. Sama dengan orang-orang dulu dari kalangan Halabiyun yang menjuluki Syekh Rabi bin Hadin bersama dengan beliau dengan sebutan Salafiyah Madakhilah. Barakallahu fikum. Ha? Bahkan tidak mau mengatakan sebagai Salafi. Mutasyaddidun. Ghulatut, ghulatut tahzir. Ghulatut tajrih. Wah. Mementahkan prinsip al-wala' wal-bara' Mementahkan prinsip al-jarhu ta'dil, mementahkan prinsip rubut, prinsip tahdil yang hak gara-gara mereka semua. Barakallahu fikum. Tapi khanabdina azakumullah ahlu sunnati wal jamaah tidak tergoyahkan, tidak terganggu dengan mereka semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك akan senantiasa ada pada umatku ini suatu taifah, suatu kelompok yang nampak, yang tampil, yang terang-terangan di atas al-haq di situ dalam lafad al suri yang dibela oleh Allah Azza wa Jal di atas al-haq tidak akan membahayakan mereka satu orang yang menyelisihi mereka dan tidak membahayakan mereka. Dua orang yang khazalahum yang menggembosi mereka, yang mentahzil mereka. La yadurruhum. Sampai yaumul qiyamah la yadurruhum. Di hadis ini ada isyarat yang sangat penting barakallahu fikum yang bakal dihadapi oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dakwah salafiyah dalam dakwah mereka dua pihak mukhalifah dan mukhazilah mukhalifah ini terkait dengan eh, agama-agama yang lainnya kaum kufar. Semua orang-orang kafir al-Yahud dan Nasara dan semua musyrikin mukhalifah terkait dengan kaum Muslim. Sementara yang mukhalifah yang penggembosnya sekte-sekte yang menyimpang yang menamakan dirinya muslim. Ini mukhalifah bagi kaum muslimin yang hak. Kufar mukhalifah. Di kalangan kaum muslimin Barakallahu fikum al-taifa al-mansurah Sunnah salafiyin para sahabat, tabi'in, para tabi'in, para imatul huda dari masa ke masa sampai sekarang. Yang mukhalifah adalah semua sekte-sekte firqa-firqa yang nyata jelas penyimpangannya. Ha? Syiah Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah yang lama-lama itu ma'ruf. Ini mukhalifah. Sementara yang mukhalifat adalah orang-orang yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai salafi, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, tetapi mereka adalah musuh dakwah salafiyah. Dan mukhadzilah. Dalam sejarahnya para ini dipropori oleh ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin yang berupaya untuk menyatukan antara sunnah dengan syiah. Ikhwanul muslimin yang menyatakan bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi itu bukan dikarenakan masalah agama, tapi terkait dengan masalah tanah. Itu ikhwan muflisin. Dengan prinsip mereka yang sangat menyimpang dari prinsipnya Hasan Banna. Kita saling bertawun dalam perkara yang kita sepakati, kita memberikan uzur dalam perkara yang kita berselisih padanya. Ini awal mula takhdil, awal mula tamyi' di zaman sekarang ini di kalangan ahli sunnah di salafi. Diikuti dengan sururiyin, Sururiyin yang ashabul muwazanah. Bukan sururiyah qutbiyah takfiriyah. Tapi sururiyin ashab muwazanah. sahal al-audah, sahal hawali ait al-qarni, dan kawan-kawannya Abdurrahman Abdul Khalik. Terus muncul setelah itu fitnahnya Muhammad uh, eh, Adan Arur, Muhammad Al-Maghrawi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi dan terakhir Ali Hasan Al-Halabi. Sehingga dikatakan sebagai Halabiyun. Dan paling akhir lagi Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahimnya bukan Sulaimannya. Ibrahim Ar-Ruhaili barakallahu fikum. Sama, mereka semuanya bergabung memiliki pemahaman yang serupa, mengembosi dakwah salafiyah, membuat fitnah besar di kalangan salafiyin dengan nama salaf. Ini mukhadzilah mumayyi'ah barakallahu fikum. Mereka-mereka ini. Di Indonesia ini Zulkarnain dan yang bersama dengan dia Wa in raghima unufuhum. Walaupun buahnya orang nggak suka dengan kata-kata ini. Sorohatan kita mengatakan na'am yang menjadi pelopor besar permusuhan dakwah salafiyah dari kalangan ahlu tahdil, ahlu tamyi, zulqarnain yang bersama dengan Fitnahnya dan makarnya begitu dahsyat, begitu mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sekelas panglima laskar jihad. Barakallahu fiikum melibatkan sekian banyak orang, sekian banyak pihak, melibatkan sekian banyak, para masyayikh. Luar biasa. Skalanya bukan regional, bukan semata-mata nasional, tapi sudah merambah internasional. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa Siapa dari kalangan orang-orang mengaku sebagai salafi yang anti dengan perkara-perkara manhajiyah selain grupnya Eh, Sururiyin, Halafiyin, Ruhailiyin, kirana dan kawan-kawannya itu. Orangnya Zulkarnain semua. Tidak suka dengan tema-tema manhaji. Muring-muring marah-marah ketika mendengarkan tema-tema manhaji. Dikatakan sebagai muhadara fitnah, majelis fitnah, dakwah fitnah. Fitnah apa ya? Umum yang dibawakan ayat, wah hadis, keterangan para ulama, kawaid, ilmiah, salafiyah, Siapa dari kalangan mereka? Allahul Mustaqim. Naam. Sarahatan naqulu hadza barakallahu fikum wa in raghima unufuhum dan ahlus sunnah la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum barakallahu fikum. Naam barakallahu fik. <clears throat> Ini sekilas ya ikhwan terkait dengan uh, dakwah salafiyah dan dakwah haddadiyah al-hajawirah terpaksa saya ikut sertakan yang ahlu demi, ahlu tahdil dikarenakan prinsipnya ahlu sunnah wasatun bainahuma la haddadiyah hajawra wala sururiyah ruhailiyah halafiyah sanusiyah barakallahu Allah taala alam bisawab tapi tengah-tengah antara semua ikhwan dengan dalil Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan kembali pada para ulama kibar dengan jujur Kembali kepada ulama kibar dengan jujur. disidkin Wa ikhlasin. Yang hak. Kita katakan hak. Kita teruskan. Yang batil. Kita katakan ini perkara batil. Kita tinggalkan. Kita benahi. Bukan dengan makar. Bukan dengan dalaub. Bukan dengan berbagai macam upaya-upaya tipu daya. Jangan sebagaimana mereka. Yang terakhir, Fanabitina Azakumullah, entah benar atau tidak, yang penting mereka sebarkan semuanya. Datang kepada Syekh Saleh Fauzan. Melaporkan tentang kondisinya Al-Imam. Perjanjiannya dengan uh, eh, Rafiullah dan segala macamnya. Diteraskan di isinya adalah begini, begini, begini, begini, begini. Cuma dia kondisi yang ter terpaksa, kondisi aman tahu sendiri sekarang perang lah. Dapat keterangan dari Syekh Saleh Fauzan. Ya, antum lebih tahu tentang keadaan negara kalian, wah, Imam Madud segala macamnya. Langsung diposting besar-besaran pembelaan Syekh Saleh Fauzan. Haulai khairun ya ikhwan. Mestinya mereka terangkan dengan panjang lebar terkait dengan yang terjadi apa adanya. Lahwan bin harfan bi harfin. Sampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan Al-Imam ketika mengatakan dan membuat wafiqah itu belum ada perang di Yaman. Ketika dia ditegur oleh para ulama dan para masyayikh, khutbatul id terang-terangan menyatakan saya nggak terpaksa. Semua di tangan saya, tidak ada siapapun yang memaksa saya. Sampaikan itu. Terangkan isinya, penyimpangan-penyimpangannya, ada kufurnya, ada bolanya, ada penyimpangan-penyimpangannya. Sampaikan juga penyakit yang lainnya, nggak cuma semata-mata itu, poin per poin dari penyimpangan al imam, sampaikan apa adanya. Sampaikan juga kepada beliau terkait dengan bantahannya para masyaikh yang ada ini. Kalamnya Syekh Ubaid, Syekh Rafi, Syekh Al-Bukhari, dan yang lain-lainnya. Sampaikan semuanya paketnya. Kalau belum punya pandangan berbeda. Labas. Tapi kalau ternyata belum mengatakan sama dengan ulama yang lainnya. Ambil. Jangan kemudian sama dengan yang itu. Cari lagi ah. Cari lagi yang lainnya lagi. Yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Allahul Musta'an. Di antara yang ditulis oleh Al-Imam dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Dan sebelum beliau ada kayak gini-gini, sering saya nukil buku itu. Ya. Maka dalam rangka amanah ilmiah saya sampaikan bahwasanya dia membatasi dirinya sendiri. Di antara ciri-ciri hizbiyin katanya di zaman sekarang ini adalah ketika kondisi mereka sudah diketahui penyimpangan-penyimpangannya, bobroknya, kekesesatannya oleh sebagian ulama, mereka ini akan datang kepada ulama yang lain yang nggak kenal siapa mereka. Datang ke sana menampilkan kebagusan mereka, kebaikan mereka dan segala macamnya. Dapat tazkiyah dari mereka. Digunakan untuk menghantam para ulama yang telah membongkar penyimpangan-penyimpangan Itu ciri-ciri hizbin kata beliau. Hmm? Ketika yang itu tahu, ganti lagi. Jalan ulama yang lainnya lagi. Nah, di belakangnya lagi. Dapat dihantam yang yang pertama tadi. Ketahuan lagi, cari lagi yang lainnya. Terus begitu. Itu ciri-ciri hizbiyin dan mereka lakukan. Dia membantah dia, mereka membantah mereka. Itu dikarenakan tidak ada kejujuran, tidak ada keikhlasan di dalam berdakwah dan bermanhaj. Barakallahu fikum. Fala haula wala quwata illa billah. Maka dakwah salafiyah itu dakwah yang agung. Dakwah yang mulia. Dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwahnya para sahabat, dakwahnya para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dakwahnya para imatul huda ila yaumiddin dan tidak pernah goyah. Dakwah salafiyah, dakwah salafiyah dengan kaidahnya, dengan usulnya, dengan prinsipnya tidak akan pernah berubah sampai yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. La yadurhum man khalaqahum wala la man khazalahum. Barakallahu fikum. Dari masa ke masa muncul fitnah demi fitnah, penyimpangan demi penyimpangan, ah, kehebohan demi kehebohan, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Ahlu sunnati wal jamaah thabitun, rasikhun di atas ilmu syar'i yang ada pada mereka, kaidah salaf yang ada pada mereka tidak pernah goyah. Dan itu merupakan bukti hak yang ada pada mereka. Dikarenakan mereka berpegangan pada Alkitab Rasulullah dan Muhammad ummah, maka muncul ittifaq satu kesepakatan di antara mereka, keutuhan di antara mereka, kesatuan di antara mereka dan dikarenakan ashabul ahwa'i wal, eh, wal munkar wal batil mereka membangunnya di atas hawa nafsu mereka, akal-akal mereka, maka mereka pun berselisih dan tercerai-berai. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab sedikit terkait dengan perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah haddadiyah plus dengan dakwah al-mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Wallahu taala